minta pertolongan nah ini pembahasannya adalah momen istighofah yang terjadi di Indonesia itu zikir kemudian ngirim dua doa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh ini. Nah, itu istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kalau minta timbal balik. Hah? Minta timbal balik. <laughs> Kirim ke mati yang mati biar bisa menolong. Nah itu nanti insya Allah kita bahas nah kemudian istighfar. paham <clears throat> ya tuh ininya ya jadi intinya di sini istighfar itu artinya adalah tolabul ghauzi atau meminta pertolongan meminta pertolongan itu maknanya apa adalah lalu syiddah untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan untuk mendapatkan solusi menghilangkan kesulitan itu ada kalanya mengambil manfaat, ada kalanya menolak madharat ya <clears throat> seperti itu. Nah, bahwa antum lihat antum yang punya Al-Quran, antum ada Al-Quran nggak? Di di HP dilihat surah Qasas ayat 15 yang terjemahan, antum ada nggak? Dilihat di terjemahan. <clears throat> takut nanti saya salah kalau yang ini nggak apa-apa salah ya Al-Quran harus benar artinya فاستغاثه الَّذِي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عدوه من شيعته ini kelompok ya من شيعته dari kelompoknya فَهُوَ فِي غاية الوضوح فَهُوَ yaitu فِي غاية الوضوح Goyah. Goyah. Goyah itu puncak. Fahuwa fi ghayatil wudhu. Wudhu apa wudhu? Wadih. Oh, jelas, jelas ya. Ya. Puncak. puncak kejelasan. Fahuwa fi ghayatil wudu pada puncak kejelasan. Maksudnya apa? meminta pertolongan kalau kepada makhluk yang memang makhluk itu mampu maka itu sudah nggak perlu dalil dan itu sudah benar-benar jelas gitu sangat jelas gitu wa ma yujadu fihi khilafun wa ma apa tidak tidak apa apa menyangka siapa yang menyangka, menyangka. asalnya zon asalnya zonna kalau azunnu saya aku ah. aku uh, tidak menyangkanya uh, uh, yujad yujad wajada apa wajada wajada aku tidak menyangkanya menjadi men mendapatkan adanya istilah di dalamnya uh, ya wa ma azunnu yujadu fi khilaf dan saya mengira bahwa dan saya tidak mengira dan saya mengira wa yu yujadu fi khilaf dan saya mengira tidak ada khilaf di dalamnya Assalamualaikum siapa wa ma'adunnuhu apa? Siang sama imam sini. Imam Sama imam. Tadi. Ini hmm. nah kemudian ya berikutnya ya, dan saya kira wama azunnuhu yujadu fi khilaf dan tidak ada khilaf dalamnya ya wa minhu qawluhu ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi siapa yang sudah ini tadi surah qasas sudah sudah Heeh. -hmm. 15 ya. ya artinya kan hmm. kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah mengapa mereka tidak mengumpak, mengum, mengum, mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah iya maka maka siapakah Astagfirullah wasaghathahu alladhi min syahri ala alladhi min aduwi maka pertolongan la fasaghathahu alladhi min syi'atihi maka dia meminta pertolongan enggak bukan mereka meminta pertolongan fasaghathahu dia meminta pertolongan iya. dari kelompok ala alalladhi min aduwihi dari kelompok musuhnya dari kelompok kalangan musuhnya seperti itu sepaham se saya tapi di situ ini gimana Arab ya. coba eh, salah salah ah. Hah? salah salah itu nggak jelas itu salah, ininya coba ini surat 15 15 iya iya hmm. tadi surat al kafi ya Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kahfi. salam nah سأخذ صورة بس لكم surati ana لا لل- لل- للمجلس نفسه Naam. <laughs> Fadal, fadal. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah terus lagi maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan hmm. kepadanya hmm. untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya iya. lalu ya. Musa Bentar, kan? meminta hmm. pertolongan. Hmm. Gimana yang meminta pertolongannya? Maka, maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya hmm. untuk mengalahkan hmm. orang hmm. untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, iya. lalu Musa meninjunya. Hmm. Yang jelas di sini ya diperbolehkannya meminta pertolongan kepada manusia yang mana manusia itu mampu untuk melaksanakannya. Matiin aja, bisa. keremot. Ke remote. Ke remote. Oke, cabut aja, cabut. Tarik aja. Tarik emang. Tadi lepas kemarin itu. Ya, tarik. <laughs> memang dingin dingin sekali nih bukan ke badan hmm. ada ya Kemudian wa kama qala ta'ala wa in istansurukum fid dini fa an nasr. Kalau syiati itu apa? Syiati itu golongan. Syiah itu. Syiati itu golongan Allah min adu yaitu meminta pertolongan ya, dari golongan aduh untuk mengalahkan musuhnya dari golongan ala ladzi min aduwi untuk mengalahkan musuhnya. Ya. <clears throat> itu apa? Kata dasarnya ada Syiah. Kullu hizbin bima ladaihim <laughs> fariq. Fariq syi'un kelompok kelompok-kelompok hmm. kullu hizbin bima ladaihim farihun syi'un syiah itu kelompok syiah ya kelompok syiah hmm. kelompok oh tapi saya juga dinginan <laughs> indah sana ya Gak ya nggak dingin nggak indah sana <laughs> ya nggak apa-apa nggak apa-apa terus berikutnya Wa kama qala wa idis wa inistansarukum hmm. fid dini fa alaikumun nasru. Dan apabila engkau mereka meminta tolong kepada kamu dalam urusan agama maka bagi kamu pertolongan. Kalau masalah agama Insya Allah Taala akan mendapatkan pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah. Ta'awanu dan tolong saling tolong menolonglah 'alal birri atas kebaikan wat taqwa dan ketakwaan. Ta'awanu. Ta'awanu atau kalau ini ta'awana asli itu ta'awana berarti saling. Kalau ta'awana berarti saling tolong menolong. Nah, kita itu kalau ini ta'awanu, kalau kita saling memahaf, memah, memahamkan. Natafaham. Kalau saling artinya saling saling tolong menolong dari kalimat nasoro tanasoro saling memahamkan tafahama nah nah nah tafaham insyaallah taala ini paling ada yang pulang karena dilihat mobilnya banyak ya ya terus berikutnya wa ta'awanu 'alal birri dan saling tolong menolonglah kamu atas kebaikan wetakwa dan ketakwaan. Sekarang dilanjutkan. Siapa yang baca ini? Ayo, Abu Almas yang bawahnya. Amma malayak diru alaihi ilallah. Illallah. Illallah. Fala yastaghothu. Yustaghothu. Yustaghothu fihi illa bihi. Heeh. Kagufrona. Kagufrona. Kagufrona nidunubi hmm. wal hidayati hmm. wa iz wa inzila wa inzalil wa inzalil mator matori mator hmm, jangan mator mator bandara matori ya matori <laughs> apa matori apa kalau matori hujan ayo hujan war rizki wa nakhu wi nakhu dalika kama qala ta'ala ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال تعالى وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال قال يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض bukan gundul barusan ada ya <clears throat> wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah apa mm-hmm. dan ada pun dan ada pun dan apa apa, yang tidak pan mm-hmm. yang tidak mampu tidak mampu atasnya kecuali Allah masya Allah uh mm-hmm. -huh. terus maka tidak uh -huh. minta pertolongan uh -huh. kepadanya Gitu. Hmm. maka tidaklah minta pertolongan kecuali kepadanya nah kecuali kepada kepada Allah kepada Allah ya adapun sesuatu yang tidak dimampui atau sesuatu yang tidak punya mampu punya kemampuan atasnya kecuali hanya Allah maka tidak boleh meminta pertolongan ya kecuali hanya kepada Allah. Kagufroni dunub seperti minta ah, ampun nah, mengampuni mengampuni dosa-dosa. Kagufrona kagufrona Gufrona ampunan kamu. Gufroni dunubi seperti mengampuni dosa-dosa. Wal hidayati wal hidayati dan memberi hidayah bukan meminta petunjuk memberi hidayah mendapatkan hidayah. Tapi ini hidayah apa yang di sini? Hidayah apa ini? Yang baik atau yang jelek? Taufik, taufik, Hidayah itu ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Dua. Apa yang pertama? Hidayah taufik, hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Nah, ini hidayah apa nih di sini yang dimaksudkan? Irsyad. Hidayah irsyad atau taufik? Taufik. Taufik. Atau hidayah irsyad itu sampai tapi mungkin hidayatul taufik tidak sampai hidayatul hmm. irsyad itu contohnya apa orang berdakwah ya, berdakwah baca tulis ustad kemudian para nabi nabi termasuk dakwahnya dakwah irsyad adapun dakwah tuh taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala banyak orang tahu kalau di sini ada ngaji tapi belum tentu semuanya datang hmm. sudah dikabarkan nah itu dakwah irsyadnya sudah sampai tapi uh, hidayah irsyadnya sudah sampai tapi hidayah uh, taufik tidak sampai ya ya, dah ya berikutnya wa qala ta'ala ya, mana tadi Kufrul hidayah hidayah di sini maksudnya adalah hidayah apa taufik taufik bukan irsyad taufik wa inzalil matar karena ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya wa inzalil matar dan menurunkan hujan warizqi dan wa inzalil wa inzalil matar menurunkan hujan wa inzalil matar nah, dan menurunkan hujan warizki dan rezeki beri rezeki hmm? itu Lain. ada ainnya sih di bawah hamzanya di bawah <laughs> inzal kenapa gak anzala iya karena Anzal. ini masdar dari kalimat anzala yunzilu inzalun. Jadi kalau masdarnya itu inzalun. Kalau anzala itu subjek. Yang diterangkan. Anzala itu fi'il, fi'il iya. madhi. Uh, Kalau inzal itu masdar. Ya. Kalau ini fi'il nggak boleh di nggak boleh sambung, nggak boleh diidhofahkan. Harus isim. Masdar itu termasuk isim. isim. Ya. Kemudian warizki dan meminta rizki wanahwidalika dzalika dan yang semacam itu atau semisalnya. Kama qala ta'ala wa may yaghfirudz dzunuba illallah dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa tidak ada lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ini turun kepada siapa? Ayat ini turun kepada siapa? Ayo. Ya. Ayo, kepada siapa? Ayat ini turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya jelas sebabnya semuanya yang turun itu kepada rasa salah <laughs> nah, sebabnya tanggoranya benar nggak salah sebabnya apa yang pamannya itu iya benar kepada Rasulullah semuanya tapi ada sebabnya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada bapaknya dan Rasul kepada pamannya untuk masuk untuk masuk Islam ya dan Rasulullah SAW berusaha untuk memberi hidayah dia dapat hidayah nggak Abu Talib dapat hidayah taufik irsyad dia ya, dapat hidayah irsyad tapi hidayah tidak mendapatkan hidayah oh, iya. taufik karena kenyataannya Abu Talib masih dalam keadaan kufur yaitu mengikuti agama nenek moyangnya sudah dijelaskan hidayah irsyadnya ya. Qul la ilaha illallah uhaju uh, bainallah subhanahu wa ta'ala amam Allah subhanahu wa ta'ala atau kama qala sallallahu ya katakanlah la ilaha illallah sebagai hujahku nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah <clears throat> kemudian وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض siapa yang bisa mengartikan Ayo. Hai manusia. Ha? Ingatlah, ingatlah Allah ingatlah kalian. kalian. Ingatlah kalian. terhadap nikmat Allah. Apakah min khaliqin Apakah itu dari makhluk selain Allah? Oh, gampang ini. Yang memberikan rezeki. Apakah ada Siapakah yang menciptakan? Min khaliqin. Kenapa kok ada pencipta selain Allah? yang memberikan ya ini ya ayuhan nasu artinya manusia manusia uzkuru ingatlah ingatlah, kalian. ingatlah kalian. atau sebutlah nikmat Allah alaikum nikmat Allah atas kamu hal min khaliqin aslinya khaliqun khaliq itu siapa pencipta hal min khaliqin ah. adakah pencipta selain Allah yarzukukum yang memberi rezeki kepadamu minas samai dari langit samai wal gampang sekali mengartikannya bisa jadi ahli tafsir sudah bisa mengartikan insyaallah kalau sama itu kenapa panjang huh? sama panjang. Ya. kenapa panjang ada apa ada hukumnya kan wajib taslim wajib iya asal katanya sama itu nama asli nggak bisa nggak bisa berubah. Nama aslinya panjang. Sama itu memang nama. Nama itu kadang-kadang nggak -kadang ada asalnya. Siapa yang baca nih di sini? Ayo. Uh, eh, hari Heri. hada ala hada yohmalu Ma mm-hmm. Ukhrid akhrajahu hmm. ya. atau baroni fi, atau broni fi mu'jam mu'jamahul ul kabir mu'jamihil kabir al-kabiri anahu al-kabiri anahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nah munafiqun munafiqun yu'zi al mu'min munafiqun yukzil yu'zi yukzil mu'min al mu'minin al mu'minina al mu'minina nah, Pak Agus Arif itu apa namanya al mu'minina orang rokok enggak, enggak saya artinya coba apa namanya <laughs> ini jamaah jamaah mudakar. Jamaah mudakar. Salim. Pak Agus itu yang bikin. <laughs> Oh, enggak. Kenapa bukan al minun? Kenapa kok enggak hmm, al minun? Ayo. Al mukminin Zaidina. Zaidina. Hmm. Padahal nih kalau al mukminun kalian apa karena maf'ulun bihi munafiqun mana ini yu'zi fi'ilnya fa'ilnya mana Nafi munafik munafik failnya munafik yu'zi al ah, mu'minin munafik ah, saya udah lupa yang predikat itu udah lupa <laughs> udah lupa kemarin ingatnya iya. Faqala ya ya diteruskan Abu Bakar radhiyallahu anhu Bakrin Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu Kaumu Kumu Kumu Bananas Bina Kumu Kumu Bina Nastagisa Nastagithu Nah Nastagisu Kenapa kok Nastagisu? Nah Bil Lo kok gak Nastagitha? Nastagitha Kok Nastagithu? Pak Agus Kenapa ini Nastagithu? Ayo. Film mudore. Ya, kenapa kok film mudore kok nasab itu? Nah, ada itu. Ada nah, nah, Iya. Nah. Ya nasab ya, itu iya. kok diunsu, kok tidak sah. Ah. Itu kan dia bukannya Arab. Oh, aja kena Arab. Mabni, mabni. Ya? Mabni. Mabni. Ya? Kalau dhamah ini kenapa? Ah, oh, ah. Ya. Ah, rofa, rofa. Oh, ya beribu. Mabni. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kenapa? Rofa, rofa. Fi'il mudhari itu bisa bisa Fathah, bisa Doma. Ayo. Doma, Doma. Karena iya, oh, karena kan Rofa, Rofa, Rofa. Karena Rofa. Karena lagi kenapa kok ini nasdaq itu? Karena tidak ada amilnya di depannya. Hmm. Tidak ada an, tidak ada lam. lam. Kalau ada lam, bacanya gimana? Lam nastagis. Lam nastagis. Nah, taknya disukun. Karena lam jazm kemarin. Ada lam berarti lam nastagis ayo monggo teruskan bina nastagisu kumu bina dari kumu, bina, bina dari bina itu bina, maknanya lain kumu dari kumu kumu bina nastagisu bi rasulullah bi rasul ah, rasulillah nah, ada mbak loh pak itu huruf apa jer jer ah, ayo bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. min hadil min hadal munafiq munafiku munafiku ah munafiki kenapa munafiki hada min min ya. hadal munafik ah, hada kok gak gak min hadi itu mabni mabni nah, mabni itu pancet gak bisa ini ada walaupun ada man yang berubah ya di belakangnya min hadal munafiki cawi cawi tapi Suruh matiin ini aja loh. AC. AC ini. Itu kali kuncinya ada di situ. Enggak, enggak ada. Ya, Sisma. Ada lagi. Ya. Iya. Saya ingin sekali, ingin saya ingin. Ini Pindah, bukan pindah. pindah lagi kitanya di Pindah. Tidak sana, saya enggak kuat. AC suruh mana? AC-nya Remote في في هذا سكر هذا Ah, muka muka yang sakar. سكر سكر هذا Ah, fi cawi ya. udah sangat kan beda aja ah, ya ya. sini dikit ah biar ustaznya ya ya ini antum insyaallah taala sampai selesai ini insyaallah udah bisa lemak yang banyak sini pindah lagi mas mau dimatiin lemak semua ayo ayo udah ya bismillah Ya, yuk teruskan. Min hadzal munafiqi faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah yustaghasu billah ayo ah billahi billahi suaranya kan? oh, buka ya kayaknya dimatiin semua loh pak nah, nanti kalau sudah dingin di ini udah panas sih matiin dihidupin ini oh, jauh ya nyaman nyaman Nah, terus famuraduhu famuraduhu sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. Anahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billahi alaihi wa amma ma Yukad Yukadaru ah, Yakadiru yaqdiru alaihil fala ada fi'il madhi eh, fi'ilnya berarti kalau ada fi'il berarti alaihi makhluku berarti apa nah, makhluku makhluk apa itu berarti fa fa'il fa ya fala ma fala manu mana'a fala manu'a fala <laughs> manu'a fala mani'a fala mani'a min dalik kalau la adalah kemudian Contohnya hmm. la ilaha la khila fa. Nah, itu kebanyakan la itu setelah itu di fathahkan. La hmm, fa la mani'a min dzalik. La mani'a min dzalik. Mithlu fala mani'a min dzalika. Mm-hmm. mislu an an yastaghitha an yastaghitha benar al makhluku mm-hmm. bil makhluk bil makhluki. oh apa ki ki ki bil makhluki. kenapa ada bi bi nah, terus eh, Iya liya layak liya iya nih Iya. <laughs> ayo gimana ya baca satu-satu pak -satu. apa bacanya layak nah, terus pak jam jam yang tadi itu loh lihat itu Hah? Hmm? iya hmm. dia harus diambil dari asalnya kak tadi kan ya ana sta'ana ana yu'inu li yu'inahu ليعينه على حمل حمل حمل حمل حجر حجر حجر حمل حجر حملي حجرين آه. ايو او يحول او يحول او يحول او يحول Tapi kan ada ya. Hmm? Ya, Ada Mana fathahnya? <laughs> Au Ini fathah di sini. Hmm? Ini fathah. Oh, bisa. Au yahula. Au yahula. yahula sama. Au yahula hmm. bainihi wa bainahu. Bainahu wa baina Bai, baina itu baina dengerin baina lama syiriki wal maghribi baina itu kalau ada minnya itu bisa berubah min baini tapi kalau nggak ada min atau ala atau huruf jar yang lainnya itu di fathah nggak ada bainu nggak ada baina baina hmm. baina hu, wa baina nah lihat wa baina aduwil kafir aduwil kafir hmm. ini kalau diselesaikan sampai sini kira-kira antum ngantuk nggak sedikit lagi nih ayo terus sampai dalika sampai dalika ya. <laughs> ayo terus aduwil kafiru kafiru kan Aduh, aduh, kafiru kafiri kafiri ya. Hmm. kan ada al kafir hmm. baina aduwihi al kafiri aduwihi iya, kafiri ya al kafiri hmm. mudah kita. au yadfa'u hmm. yadfa'u au yadfa'u anhu sab'an so'ilan tahu nggak itu sab'an so, atau far soalan Soilan. Soilan. Delapan. Tujuh. tujuh <laughs> Itu bacanya sibaan. Sibaan. <laughs> Iya, sibaan. Sibaan. Ya. Mananya sama? Salah, nggak sama maknanya. Siba sabaan sama sibaan nggak sama. Sabaan. Sibaan. Sibaan soilan. Soilan. Au lis las nisan, au lisson au ah. nahu dalika ya. Atau ini bisa diartikan sab'an nah, Sab'an so'ilan Bisa diartikan <clears throat> Nah sekarang Wa ala hadha yuhmalu akhrajahu kubrani Wa ala hadha dan atas ini yuhmalu bawa mengandung mengandung hamil hamil, hamil. <laughs> mengandung ma akhrajau tabrani atau uh, ya yuhma yuhmalu ma akhra tabrani hmm. apa, yang wa ala hadha yuhmalu ma akhrajau tabrani fi mu'jamhi oh. ma akhra akhrajau Asad hari kayaknya perlu dia mobilnya di luar Assalamualaikum Alhamdulillah ya ada apa Asad hari belum belum masih ngajar iya ada apa ada apa ha ntar lagi I Iya iya insya Allah ntar lagi ya Insya Allah Ini jam berapa? Tutupnya jam berapa di bengkel? Wah, kayaknya saya nggak bisa. <laughs> Masih lama nih ngajarnya. Nah, iya, apaan iya. ya? Iya, ah, iya Iya iya Selamat. Ambil mobil. Mobilnya rusak, rusak terus, via. Ayo, udah. <laughs> Udah, lihat. <clears throat> wa ala hadza yuhmalu ma akhrajahu fi mu'jamil kabir. Maka eh, wa ala hadza uh, eh, tentang ini gitu, ini. Gitu. Wa ala hadza sesuai dengan atau yang terkandung dalam kitab Mu'jamul Kabir ini susah kalau diartikan letter Hmm. Dalam kitab Mu'jamul Kabir Tobroni. dikeluarkan oleh Tobroni. Imam Tobroni. Hmm. hmm. hmm. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun terdapat orang munafik yu'zil mu'minin yang menyakiti menyakiti adza yu'zi itu menyakiti hmm. adza yu'zi menyakiti hmm. orang-orang yang beriman adza yu'zi menyakiti orang-orang yang beriman hmm. faqala Abu Bakrin maka Abu Bakar berkata qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo. Berdiri kamu berdiri. Ayo, bareng dengan saya kita meminta tolong kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu kemudian Rasulullah SAW menjawab berkata innahu la yustaghathu bi wa ma yustaghathu billah hmm. sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku sesungguhnya harus meminta pertolongan kepada Allah. Maksudnya di sini apa? Maksudnya orang munafik. Ya. Maksudnya kenapa ini uh, orang yang menyakiti orang munafik ini nggak boleh meminta tolong kepada Rasulullah SAW kenapa? Karena Rasulullah SAW itu bermuamalah dengan orang munafik seperti halnya Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang muslim yang lainnya ya maka kenapa karena mereka itu menampakkan keislamannya tidak boleh dibunuh <laughs> nah tidak boleh dibunuh takut tidak boleh dibunuh sampai Rasul munafik pada zaman Rasulullah SAW tidak dibunuh ya ya Rasul munafik ada Rasul munafik orang benar-benar munafiknya jelas tidak dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas tahu bahkan sudah tahu data-datanya nama-namanya itu siapa yang diberitahu Uzaifah ibnu Yaman ya Uzaifah ibnu Yaman tidak dibunuh kenapa karena nanti kalau dibunuh orang musyrik akan berkata lihat itu Rasulullah membunuh para sahabatnya sendiri Nah, itu harus meminta kepada siapa? Gak mungkin Rasulullah SAW. Kamu munafik ini gak mungkin. Makanya kata Rasulullah SAW, Innahu la yustaghathu bi sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Bi. Ya, bi kepadaku. Bi. Nah, ini juga bi. Bi itu dengan bi kepadaku. Ya. ya. B dengan ya. B, ya. Bi dengan ini lihat ya. Asalnya dengan ba, bi itu. Itu itu nggak bisa di ya. di di, di bi. Contohnya iya, ini, ya. kalimat hmm. istighotha Oh. Kalau setelah istighotha itu mesti bi. Ya. Hmm, hmm. Kepada aku istighotha bi. Nah, itu fikhul lughahnya. istighotha bi. Kalau aku nggak boleh ilayya. Istaghatha bi. Alaihi. Hmm. Alaihi. Enggak, bi. Kemudian sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Famuraduhu sallallahu alaihi wasallam la yustaghathu bi. Famuraduhu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yustawafau bi sesungguhnya hal itu tidak boleh meminta pertolongan kepadaku wa innama yustaghathu billahi alaihi ya sesungguhnya hanya yang demikian itu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yaqdiru alaihi al-makhluq fala mani'a min Ini sudah selesai ya. Ini uh, titik. Ini sudah eh, Pembahas ini perkataannya muallif yaitu perkataannya Imam Asy-Syaukani. Wa amma ma alaihi al-makhluq fala mani'a dzalik. Adapun sesuatu yang dimampui oleh makhluk fala mani'a min dzalik, maka tidak mengapa lama mani' tidak terlarang, tidak mengapa tidak, lama nih tidak ada yang melarang tentang hal itu mitlu seperti ayyastaghithal makhluqu bil makhluk yaitu contohnya apa ini contohnya seseorang atau makhluk meminta pertolongan kepada makhluk liyu'inahu untuk minta untuk menolongnya ala hamli hajarin untuk mengangkat batu au yahula bainahu wa baina aduhil kafir atau untuk menjadi pembatas ya yahula menjadi pembatas antara dia dan musuhnya yang kafir antara dia dan musuhnya yang kafir au yadfa'a au yadfa'a anhu sab'an sa'ila atau bukan yadfa'a nih menolak atau lagi yang lain melawan, eh, tujuh perampok Sibaan, boleh. Sabaan ini bisa diartikan tujuh. Saya nggak tahu maksudnya. Ini sibaan ini bisa diartikan ganas, perampok yang ganas. Hmm. Ya, siba, siba itu minus sibai dari hewan yang ganas. Aulusan atau pencuri. Au nahzalik. bukan tujuannya. Soilan perampok. Soilan itu apa artinya soilan? Soilan itu perampok. Perampok. Au Soilan itu perampok terus yang apa apa ya, dikasih tembak di sini kamu kasihkan apa itu namanya menodong menodong menodong itu soal atau nyawa hmm. ya, Lison itu pencuri Yuson tuh pencuri. Itu ada bedanya. Kalau mencuri itu apa? Enggak tahu Ayo, ayo syarat ini fikih tuh. ada yang ingat enggak? Mencuri itu mengambil sesuatu yang disimpan. Mencuri, milik orang simpan dan tidak diketahui oleh orangnya. Nah, itu mencuri. Nah, kalau perampok, iya. terang-terangan kelihatan. Eh, pengen menzalimi orang, itu soil namanya Soil menurut ulama fikih juga soil. Ya. Garong bisa ya. Sok-sokan berarti kan perampok gitu, sok-sokan. Sok. sok Soilan. Soilan. Soilan, bukan sok-sokan. <laughs> ya, soilan. Sok-sokan. Soilan ya, dah. Oh, tak saya artikan aja ya, biar ini Selesai ya. lisan ya? gitu ya bacanya lisan. Lisan, iya, lisan. Jamaknya lusus. Bukan Lexus. Lusus. Lusus. Ah, ya. Kalau kalau Lexus dicuri. Lusus. Lusus itu pencuri kalau Lexus oh, yang dicuri. Lexus ya. Biar agak fresh antum ini. Wah. Saya artikan ya. Jadi antum bisa ambil faedah dari sini. Faedah pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Baca ini. Ayo. Istighosah itu hmm. dibolehkan hmm. kepada kepada Allah dan juga kepada makhluk. Sepanjang istighosah itu bisa dikerjakan oleh makhluk. Yang lainnya, yuk. Hmm. Ya bisa diambil faedah. Istighosah itu Ayo yang lain yang lebih terperinci tolongan uh -uh. pada makhluk sebatas dia yang mampu uh -uh. kalau tidak mampu minta tolong uh -uh. yang lainnya yang lebih jelas ya bahwasanya istighatsah meminta pertolongan ya itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Istighatsah yang diperbolehkan, meminta pertolongan yang diperbolehkan adalah meminta kepada makhluk yang memang makhluk itu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya. Adapun ya, adapun meminta pertolongan ya, yang hanya pertolongan itu ya, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pertolongan hmm. itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan meminta kepada makhluk. Contohnya meminta diampuni dosa, meminta hidayah, meminta rizki, hanya syirik itu, meminta seperti itu tidak diperbolehkan. <clears throat> Dan Sekarang apa bedanya isti'anah dan istighatsah? Waqila dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi kalau istighatsah, kalimat istighatsah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini di hadis ini di Rasulullah SAW la yustaghathu bi jadi sebagian ulama katakan bahwasanya istighosah itu untuk Allah Subhanahu saja. Kalau untuk manusia namanya isti'anah. Berarti istighosah yang diperbolehkan itu istighosah namanya isti'anah. Yang mana? Untuk isti'anah. Pada makhluk pada makhluk namanya jadi isti'anah. Ya. Isti'anah. Nanti nanti mempelajari di penjelasan. Ada. Uh, ini penjelasan yang di dijelaskan oleh para ulama di bawah ini nanti insya Allah taala kita bahas di minggu yang akan datang insya Allah tamat kitab ini antum sudah bisa baca kitab sendiri dan tentunya nahwu ya itu masih baru Eropa sudah pengen bacanya masya Allah nah, baru Arab insya Allah taala nanti kita menaikkan tapi kurang lagi itu nanti ya insya Allah yang penting praktek insya Allah taala Ya, kalau udah selesai ini kan bisa baca Insya Allah dikasih harkat sama. <laughs> ya, terus uh, kita sedikit kita ini ya. Ya, sedikit kita ini. Kalau antum pengen jelas tentang istighfar, antum baca di kitabnya Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid luar biasa itu penjelasannya gamblang sekali. Ya, tentang istighfar sebenarnya saya ingin baca Qurunufid tapi terlalu gede sekali nggak lama tamat selesai ini aja insya Allah ta'ala ringkas nanti tahun berikutnya kalau memang ini kita ganti Qurunufid ya insya dan semoga saja nanti semakin banyak yang ikut semakin nggak harus ya yang yang lain nyimak aja insya Allah ta'ala faidahnya banyak ini faidahnya tahu tentang istiqotah nah, kalau istiqotah di Indonesia itu selain bid'iyah syirkiyah hmm. ya bid'ah yang syirik istighosah ya. lintas agama hmm. ada itu ya subhanallah ada Islam Buddha Hindu Kristen <laughs> ya. katanya Tuhannya satu Tuhannya sama Tuhannya kubro nah kawan sekalian saya ingatkan kembali tentang jazm kemarin Jazam memiliki dua alamat atau dua tanda. Tanda yang pertama adalah sukun. Sukun. Tanda yang kedua adalah al hafu nah, menghilangkan, membuang. Sukun pada pada fi'il mudhari' sahih akhir. Contohnya apa? Hmm lam lam yadrib yang lainnya ayo ayo pak lam lam lam takul ayo lam yaktub lam yaktub lam lam takul lam takul kul wala ah, takul lam takul kuf kaf apa lam takul makan makan lam ya. takul lam takul lam akul saya belum makan ya lam akul Terus? Lam yalid lam itu benar. Kalau ada lam mesti disukun ya. Nah, itu berarti siapa yang bisa ngi'rab? lam iya. itu lam huruf uh, nafi ah. Ah. harfun nafi harfun ah. nafi wa jazm wa jazm wa qalbu Hmm, wajazmin wa qalbin terus mabniun mabniun benar mabniun ada mabniunnya mabniun <laughs> ada mabniun ala sukun ala sukun ada nah. nota di bawahnya terus yadrib yadrib fi'il mudhari fi'il mudhari terus majmu majzumun majzumun bisukun heeh bisukuni atau majzumun wa alamatu jazmihi gitu biasanya ya Majzuman terus wa alamatul jazmihi Heeh. asukunu Heeh, karena li'annahu adzahiru uh, sukunu adzahiru ha adzahiru ala akhiri ala akhirih Karena li'annahu sahihu akhir. sahih akhir siapa tahu masya Allah iya benar ya. lancar emang kenapa li'annahu sahih akhir kenapa sahih akhir apa yang dinamakan sahih akhir jawab huruf. ayo tidak hurufnya itu bukan hurufnya ilah. nah ini nggak hadir tapi bisa nih <laughs> masya allah soheh akhir karena akhirnya itu bukan huruf Ilah, ilah, ya apa huruf ilah? nah. huruf, huruf ilat tuh ada berapa tiga wow Tidak <laughs> tahu tiga terus wow Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Awiya atau Ayuba. Bukan ya, yanmu. Ayuba. Ayuba. Bukan itu huruf apa yanmu? Ya nun memang. Burunna. Idgham burunna. <laughs> Ayu. Ayu. Ya. Ayu. Alif ya wawu. Ayu. Penyakit huruf penyakit. Nah, sekarang setelah sukun apa? Hazfu. Al hazfu. Al hazfu. Harfu. Buang. Al hazfu itu membuang tuh ada dua. Yang pertama membuang. Ilat harful ilah ya membuang huruf ilat itu e, membuang huruf ilat itu e, pada fiil mudhari' apa yang barusan kalau tadi kan fiil yang ini tidak ada huruf ilatnya namanya fiil mudhari' iya. yang yang tidak ada huruf ilatnya apa suheh saya akhir kalau ada ilatnya apa namanya mu'tal mu'tal akhir mu'tal akhir Nah, contohnya berarti ini kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir tanda jazmnya dengan apa? Dibuang. apa? Huruf ah, ilatnya. Huruf ilatnya. Contohnya yakhsha ada ya-nya menjadi lam yakhsha. Kemudian lam yarmi ada ya-nya yarmi menjadi lam lam yarmi. Ya, kalau yakhsha itu alif bengkok ya bukannya ya ya alif bengkok ya jadi alif ya alif bukan ya Ya yahsya hmm, ya, ya alif kemudian yang berikutnya membuang membuang oh, ya. bengkok ini alif bengkok ketawa ya <laughs> ya membuang yang berikutnya adalah membuang apa membuang non non Hatun nun ya membuang nun ya yaitu pada af'alul khomsa nah, Ini salah nulisnya. Saya coret nggak apa-apa ya? Hmm. Salah Ada af'alul khomsa fil mudhari' al akhir. Af'alul khamsa fi af'alil Af'alil khamsati. Af'alil af'alil Allati rafuha bi thabatin bi nun. Ini jangan ini ya. Subutun nun. Subutun nun. Bisa batin nun. Tulisannya bisa batin nun ya. Bisubut. Bukan bisa bat. Tapi sininya ini. Tulisannya di Ya, pakai kata Bisa batin. Bisa batin nun gitu. Nah. Hmm. Di situ bisa batin nun. kata Iya patah. Hmm, ya nggak apa-apa. Yang tadi juga al al al afalu khamsati. Ya, fi fil afali. Fil af'ali. Ya. Al af'ali. Oh, hmm. Fil af'ali kan? Ya, fil, Al af'ali kan? Ada fil. Fil af'alil khamsati. Khamsati. Ya. Hmm, ini tulisannya fil fi'lil khamsati. Kenapa kok af'al? Karena ada lima harus dijama, al af'al al khamsati. Iya iya. Paham ya? Ya itu sama. Itu ketika ini contohnya yadribani asalnya Yadribani asalnya. Hmm. Kemasukan lam menjadi lam Lam yadriba. Hmm. Kemudian ini tafirru. Ini salah nih tulisnya juga yang tua nih. Ini yang benar tad tadriba. Lam tadriba. Ini tafri tafirru nih. Oh, salah ngetik. Salah ngetik. Do, do tadriba walam yadribu walam tadribu nunnya dihilangi semua asalnya apa lam lam yadribu asalnya apa Bu Almas lam yat ah, ah, ah, lam yadribu asalnya ah, ah, asalnya dibuang lamnya asalnya adalah yadribuna yadribuna kemudian lam tadribu asalnya apa tadribuna. nah karena ada lamnya menjadi lam tatribu, Lam tadribi asalnya adalah tadribina. Tadribina. nah Ini nun aja jangan ani. Tadribina ya. Kemudian nunnya dibuang menjadi lam tadribi. Lam tadribi itu artinya apa? Jangan. Jangan kau perempuan, jangan pukul Adri. Dia perempuan belum, biasanya lam itu belum, belum memukul. Belum memukul. Belum memukul. Dia perempuan ya. belum memukul. Eh, salah. Lam tadribi. Jadi jangan memukul. Jangan. Ya. Karena apa? Lam tadribi hmm, itu orang ke orang. Ya, kan itu jadi. Ya. Jadi karena kan ini ke perempuan ini. nah anti tatribina kamu kamu ini ini anti ini ya bomernya anti lam tadribi ya kita bahas cuman itu saja insyaallah taala kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang eh minggu eh, yang Kamis yang akan datang terus besok insyaallah taala ada kajian. itu bapak bapak bapak dan ibu ibu iya. ya biar sisa sih ya siapa yang datang ya alhamdulillah seperti yang aja yang penting istiqomah sini atau situ karena ada ibu-ibunya ya mungkin di situ di situ aja hmm. di situ ibu-ibu di sini di tempat ibu utama di musola nisa ada di musola nisa belakang ya, ya belakang ada nanti ada insya Allah taala minggu depannya cuma depannya adalah satu senin ya nanti insya Allah taala Allah alam nah ini gimana nih jari ini teruskan aja ya